Lalu saya gimana? Ada tempat spesial disiapkan oleh Allah untukmu, yaitu di taman surga. Belum boleh masuk surga, main-main di tamannya aja dulu ya, sabar ya. Dibawa-bawa lah. Akhirnya Rasul mengatakan al-qabru raubatun min riyadil jannah kubur itu bagi orang yang beriman dan bertakwa menjadi satu taman di antara taman-taman surga. Dia tidak lagi sedih, dia tidak lagi takut, dia tidak lagi cemas, dia sudah selamat sudah. Siapa yang selamat di alam kuburnya, maka dia pasti selamat buat selama-lamanya. Siapa yang celaka di alam kuburnya, dia tidak akan selamat setelah itu. Orang ini pun dibawa ke a'la illiyin, tempat ruhnya orang-orang yang soleh. Bergabunglah ia dengan sebelumnya. Ayah, oh Ananda, Alhamdulillah Ananda selamat bergabung dengan ayah. Bertangis-tangisanlah sang ayah dan anak yang bertemu di alam barzakh. Ternyata tempat mereka sama di a'la illiyin di raudhah min riyadil jannah. Allahu akbar. Oh Ananda, Alhamdulillah begitulah pertemuan antara ruh nanti di alam barzah tapi yang memilukan hati adalah karena tempat arwah itu hanya dua di a'la iliyin di langit sana di taman-taman surga atau di asfalas safilin di dalam perut bumi lubang penyiksaan satu lubang di antara lubang-lubang neraka ternyata pendurjana di muka bumi ini kalaupun dia beramal dia ria karena manusia tidak ikhlas pemalas dan suka berbuat dosa ibarat Allah tempatnya di asfalas safilin hufaratun min hufarin niran satu lubang di antara lubang-lubang neraka sampai dia ke sana meninggal tetangga ini umpamanya dengan ini Bapak Ahmad ini Pak Fadlan bertetangga mereka di dunia beliau sudah meninggal dunia dan beliau menyusul setahun kemudian menyusul ternyata karena mereka sama-sama soleh dan taat di kehidupan dunia ketemunya di a'la iliyin bersalam-salaman dan bertegur sapa Rasul menceritakan dalam hadis-hadis yang sahih berceritalah gimana ketika kamu meninggal dunia anak-anak saya ketemu oleh kamu iya iyalah ketemu gimana wah anakmu soleh taat beriman segala macamnya alhamdulillah kata beliau alhamdulillah ya rob ya rob terima kasih engkau telah memberi kepada anak hamba keistiqomahan Istri saya bagaimana? Nah ini istri kamu udah nikah dengan orang lain. Oh enggak apa-apa, soleh kan? Soleh kan suaminya? Iya, Alhamdulillah. Karena nggak ada lagi kesedihan pak. Orang yang sudah masuk dalam barzah nggak ada lagi kesedihan. Ya? Oh istrimu sekarang masih menjanda. Cuma ada sih yang lagi dekat-dekat sama dia gitu kan pamannya. Nah kaum muslimin yang sedihnya anak saya nomor dua gimana? Kamu ketemu nggak? Loh, kamu nggak tahu ya? Anak kamu yang nomor dua kan udah meninggal tiga bulan yang lalu tiga bulan yang lalu dilihat daftar di alam barzakh sana didatangilah malaikat yang menjaga nama-nama orang-orang yang sudah masuk ke alam barzakh di ala iliyin enggak ada nama anak itu maka menangislah sang orang tua ternyata pasti anaknya masuk ke asfalasa berarti dia bukan termasuk anak yang beruntung iya dia semasa saya hidup aja dia jahat pada kami kedua ibu bapaknya dia suka mempermainkan sholat segala macamnya sekarang dah mati ya anak saya udah ya Allah eh, sudah kaum muslimin yang kami muliakan masuk ke dalam asfala safilin naudzubillah bercerita ah nanti yang ketiga Pak Fadlan musul meninggal tiga tahun yang kemudian kedua bapak ini Pak Muhammad dengan Pak Ahmad bercerita pula beliau mengatakan bagaimana dengan istri saya istrimu sekarang sudah ya sudah silakan tafsirkan sendiri begitulah Pak intinya para arwah itu saling bertemu nanti di alam barzakh jika memang mereka orang yang soleh dan bertakwa mereka saling bercerita bernostalgia tentang hidup untung ya kita dulu mendengar pengajian Kiai Jus Gifli setelah itu kita rajin beribadah sekarang kita masuk di tempat yang berbahagia iya Alhamdulillah banget Di mana Kiai Jus Gifli itu sekarang kabarnya dia masih hidup tapi sedang sakit kita tunggu aja sebentar lagi <laughs> siapa tahu begitu ya kaum muslimin yang kami muliakan selesai sudah cerita roh orang yang baik mau kita lanjutkan boleh sampai pukul berapa Astaga sampai pukul 12 katanya baik kaum muslimin kita dengarkan perjalanan ruh orang kafir perjalanan ruh orang Islam tapi munafik perjalanan ruh orang Islam tapi musyrik ini yang bahaya pak kita dengarkan Rasul menyebutkan masih sambungan hadis yang panjang tadi 70 ribu malaikat turun dari langit dengan pakaian-pakaian hitam yang gelap mata mereka bagaikan bara api yang yang begitu mengerikan wajah mereka seram tak ada rasa kasih sayang sedikit pun tidak ada senyum sedikit pun begitu angker dan begitu geramnya malaikat-malaikat 70 ribu ini turun untuk mengelilingi si calon mayat yang kafir ini si calon mayat yang munafik ini si calon mayat yang musyrik ini yang ahli dosa dan maksiat ini wajah mereka seram semuanya salah seorang di antara mereka dan ini yang paling mengerikan ini yang punya wajah paling tidak ada senangnya siapa pun melihatnya dan inilah malaikat maut keluar di antara 70 ribu itu dan mulai membentak keluar kamu yang disuruh keluar adalah ruh ya ayat tuhan nafsul khabithah hai jiwa yang kotor hai jiwa yang hitam dari jiwa yang menjijikkan keluar manalah mau sedangkan dilembut-lembutkan saja masih ha? ini apalagi dibentak-bentak manalah mau keluar kaum muslimin kaum muslimin yang kami muliakan malaikat langsung memasukkan jari-jarinya ke mulut orang ini untuk menarik ruh itu dengan kasar. Setelah itu diperlihatkan kepadanya pemandangan neraka dengan berbagai macam jenis siksaan dan dia tertulis namanya di situ. Tempat ini adalah tempat sifulan nama dia nama dia si calon mayat makin takutlah roh ini keluar betul tidak makin tidak mau keluar di situ dihantam oleh malaikat yauma nadribu wujuhahum kami pukul wajah mereka tepak tepak keluar kamu keluar kemudian punggungnya juga dihantam lambungnya dihantam diinjak keluar keluar makin kuatlah cengkeraman ruh itu di dalam tubuh ini luar biasa sakitnya itu pak kalau bapak mau tahu bagaimana sakitnya tanyakan yang udah mati tapi yang su'ul khotimah lah ya tanyakan pada mereka insya Allah bapak akan berhasil kaum muslimin yang kami muliakan dipaksa dipaksa singkat cerita bayangkan menarik rambut dari tepung itu enak tetapi menarik eh, besi-besi eh, yang apa yang runcing-runcing itu dari sebuah uh, tepung yang basah itu rontok-rontok nggak tepung itu semua Hah? rontok-rontok kaum muslimin begitu istilahnya begitu kerasnya ruh itu ditarik dan terdengarlah tanda-tanda sakaratul maut yang su'ul khotimah dari orang ini oh, oh. Rasul mengatakan orang yang mengalami sakaratul maut itu bagaikan kuda yang disembelih dengan besi yang berkarat sakit bunyi suaranya sangat kedengaran kaum muslimin yang kami muliakan singkatnya roh itu pun keluar roh itu tidak dimandikan langsung dibungkus dengan kain kasar yang dibawa dari langit dan kain itu pun busuk roh tadi keluar sangat busuk sangat busuk sehingga para malaikat-malaikat tadi pakai masker nah itu istilah saja kaum muslimin saking busuknya bau ini malaikat-malaikat itu semakin memburuk wajah mereka dengan bau si jenak si, si ruh yang menjijikkan itu dibawalah ke langit sambil diseret-seret kalau tadi dibawa dengan penuh penghormatan ini diseret-seret dibawa ke langit sampainya di langit terganggulah malaikat penghuni langit dunia dan penjaga gerbang malaikat malaikat penjaga gerbang langit dunia bertanya bawa apa ini? Siapa yang kalian bawa? Maka dikatakan, ini adalah si Fulan bin Fulan. Ini adalah orang Jakarta. Dia kerjanya ketika hidup di dunia berzina aja terus. Ketika hidup di dunia merampok, dia akan dia berjudi, dia adalah peminum tua, dia anti salat, dia bla bla bla bla bla bla bla Ceritakan semua ke kejahatannya. Apa kata para malaikat? Kami tidak mau mengotori dan merusak pemandangan langit dunia ini dengan ruh yang seperti ini. Kami tak akan bukakan pintu untuknya. Menggelegarlah suara dari langit bawa celaka ini kembali ke bumi. Masukkan dia dan gabungkan dia dengan jasadnya di liang lahatnya <clears throat> di situ kaum muslimin Rasul bersabda ketika iring-iringan jenazah dibawa ke pemakaman mau diantarkan ke liang lahat ruh ini berkata mau dibawa kemana saya mau diapakan kata ruh ini ya dia hanya melihat jasadnya saja dia tidak bisa melihat orang yang membawa jasad ini mau dibawa kemana saya mau diapakan oh diriku oh celakalah aku saat dimasukkan ke liang lahat orang kalau su'ul khatimah akan ada tanda-tanda su'ul khatimah didapati tanda-tanda su'ul khatimah itu di dalam uh, kitab yang ditulis oleh yang ditaklik oleh tiga ulama besar Syekh Albani, Syekh Uthaymin dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di yaitu perjalanan ke akhirat <clears throat> ibarat Allah yang kami muliakan oh, kitab misteri kematian ya misteri kematian dan di dalam kitab ini perjalanan ke akhirat juga lengkap menceritakan tentang tentang perjalanan setiap ruh dan pengalaman di alam kubur serta perjalanan di padang mahsyar dan seterusnya ibarat Allah yang kami muliakan di sini roh ini akan mengalami beberapa tanda su'ul khatimah di antara tanda su'ul khatimah bentuk kematian yang mengerikan wajah yang berubah menghitam wajahnya berubah menghitam kemudian apabila dia dikuburkan atau dimandikan akan terjadi hal-hal yang tidak baik pada pada tubuhnya ada tanda-tanda yang tidak baik ketika dia dikuburkan pun ada beberapa tanda tak sempat kita sampaikan sekarang minimal tandanya beberapa kejadian nyata ini <clears throat> seorang pemuka agama di kabupaten 50 kota di Sumatera Barat dia pemuka agama Pak tokoh dan bahkan dikatakan sebagai uh, khalifah lah kalau kata para orang pengajian di Sumatera Barat meninggal dunia meninggalnya juga ngeri ngeri meninggalnya padahal dia tokoh agama seorang khalifah malah diistilahkan kemudian <clears throat> dimandikan, dikapani dan disolatkan diantarkan ke kuburan waktu mau dimasukkan liang lahatnya itu menyempit jadi tak muat kemudian <clears throat> ditarik balik ke atas jenazah tadi dilapangkan balik digali dengan skop dibuang tanahnya ke atas diperlebar, diperbesar dimasukkan lagi, sempit lagi memang sempit kaum muslimin tak muat macam cocok untuk anak umur 5 tahun ke bawah aja semua yang menyaksikan takjub itu dari pukul setengah tiga ya, dari pukul setengah tiga tahu tidak sampai jam berapa sampai menjelang maghrib bolak balik dimasukkan tidak dapat menyempit terus tanahnya kemudian karena orang dah mau maghrib hari juga mau hujan udah gelap di langit mau hujan mau maghrib terpaksa dimasukkan dengan ala kadarnya ya <clears throat> dimasukkan dengan paksa ditekuklah bagian-bagian lututnya ditekuk ke atas bagian paha apa tuh pangkal paha juga ditekuk kemudian kepala juga ditekuk dimasukkan begitu padahal guru besar mereka itu guru besar mereka akhirnya dimasukkan dengan paksa agak memiring bukan lagi lurus normal dipasuk dimasukkan ketika diletakkan papannya baru saja papan terakhir semua yang ada di atas mendengarkan bunyi tulang yang diremukkan bunyi tulang yang diremukkan kertang kertang kertang semuanya mendengar semua yang ada di atas mendengar Masya Allah Masya Allah singkatnya memang semasa hidup dia termasuk orang yang suka mengambil tanah orang lain tanah anak-anak muridnya mentang-mentang dia guru besar Menuntang dia ditakuti karena dia punya banyak kesaktian kata orang itu karomah segala macamnya <laughs> ya kaum muslimin akhir hayatnya Allah permalukan seperti itu itu kejadian nyata kejadian yang kedua ini langsung di depan mata saya dan saya yang mengalaminya sakratul mautnya keluarganya yang tahu disiram pak sampai-sampai banjir bilik dia tempat dia mati itu dia panas minta disiram terus minta minum terus minum panas kemudian dikasih minum masih haus haus haus panas badannya disiram pak kayak orang nyiram kebakaran disiram terus sampai berlinang sampai naik ke atas mata kaki air di kamarnya itu orang yang di bawah juga nyiram air keluar dia disiram terus panas kok muslimin panas panas haus haus mati dia dalam keadaan buruk matanya membelalak mulutnya mengeluarkan busa mati istrinya datang ke rumah saya menangis Ustaz tolong Ustaz suami saya sudah meninggal dunia inalillah marjun kapan bu baru Ustaz Ustaz tolong ya Ustaz ya tolong selenggarakan iyalah saya datang bu insyaallah saya datang kaum muslimin sesampai di sana saya ikut memandikan tak usahlah saya ceritakan apa yang saya saksikan ketika memandikannya lalu dikapani saya mengapani setelah itu dibawa bersama-sama ke musalla musalla ke surau di samping surau itu langsung pemakaman umum. Di samping pemakaman umum itu langsung jalan yang boleh ditempuh oleh satu mobil saja. Ha? Di samping jalan itu sawah ke bawah kira-kira 3 meter itu sawah tuh. Sawah udah terbayang kira-kira? Musola, ya, kemudian pemakaman, jalan, sawah. Oke? Okay? <clears throat> Saat dia diantarkan ke pemakamannya, sudah siap dibawa ke bawah jenazahnya untuk dimasukkan ke liang lahatnya udah mau masuk begitu tiba-tiba di, di, di kaki kami semua orang-orang menjerit awas awas ular ular ular kata orang ada seekor ular besar hitam panjangnya mungkin dua meteran panjang ke muslimin besar ularnya ular itu berjalan sela kaki orang biasanya ular kalau melihat orang lari Jangankan orangnya banyak, satu aja ularnya yang lari, betul tidak? Hah? Yang ini malah ularnya main di sela kaki orang. Kemana perginya? Menuju ke lubang kuburan. Setelah dia sampai di lubang kuburan, maka dia langsung menjatuhkan diri ke dalam. Lah yang membawa mayat, yang menampung mayat tadi, tahu tidak apa yang dilakukan oleh mereka? Takut. Ya takutlah masa ular masuk ketawa nggak ada itu takut semuanya dalam ketakutan itu ular tadi langsung masuk ke liang lahat Masya Allah memilih posisi di liang lahat seperti nunggu lah cepat cepat masukin masukin cepat saya udah tak sabar mau udah seolah seperti itu kaum muslimin akhirnya jenazah ini main lempar begitu aja disusun papanya secara acak mereka lari ke atas ular hitam kemudian ditimbun Masya Allah jenazah dan ular sudah ada dalam satu liang sorenya datang adiknya adiknya tinggi seluruh badannya penuh dengan tato ternyata adiknya ini pun datang seperti orang setengah mabuk Ustaz eh? <laughs> terima kasih Ustaz sudah menyelenggarakan kematian abang saya dia kasih saya amplop nih Ustaz apa ini saya bilang kan ini tanda terima kasih kami ya Ustaz. Dia memang pimpinan Samseng lah. Ah, iya Samseng. Pimpinan Samseng dia. Saya katakan, eh ambil balik ini. Kasih sama anak-anaknya. Anak-anaknya lebih berhak menerima ini. Allah kami segan sama Ustaz. Nggak ada segan-segan, bawa aja pulang. Makasih Ustaz. Tapi Ustaz, abang saya itu matinya dalam keadaan mabuk Ustaz ulala matinya dalam keadaan mabuk oh oh man Allah wa huwa mudminul khamri mata wa huwa alaihi ghadban kata Rasulullah siapa yang meninggal dunia sementara dia masih mencandu khamar Allah murka kepadanya besok paginya nah ini yang menakjubkan besok paginya Hah, Masya Allah tetangga yang pas di depan rumah saya itu pukul setengah sebelas teriak-teriak menggedor pintu rumah saya Ustaz buka pintu Ustaz buka pintu ya yeah, macam apa saja kayak rumah kebakaran <laughs> saya buka pintu Waalaikumsalam ada apa Ustaz Ustaz saya baru lewat dari kuburan anu Ustaz ya kuburan yang itu memangnya ada apa biasa Pak tetangga ini dia yang membuat tempe tahu tempe kah dia buat tempe dia membuat uh, apa tahu biasanya pukul 4 subuh belum subuh lagi dia udah berangkat menuju ke pasar bawa itu untuk dibagi-bagi sama pedagang lain kemudian pulangnya dia jam 9 jam setengah 10 itu pulang naik bendi bendi ada di sini dokar saldo apa nggak tahu kuda yang kuda yang pakai uh, bawaan rodanya dua dari kayu itu delman apa namanya ya sudahlah pokoknya faham. <laughs> nah kaum muslimin dia pulang naik itu lewat kuburan itu tiba-tiba pas lewat di kuburan itu kudanya mengamuk sang sopir kuda ini ya langsung turun dan membawa kudanya ditambatkan tempat yang jauh kalau tidak hampir saja kuda itu loncat ke sawah tinggi loh itu hampir saja kuda itu dengan delmannya loncat ke sawah apa kata sang sopir uh, kuda ini, Dalman ini? Dia lihat antu kuda ini lihat antu gitu. Nah itulah orang awam ya, lihat antu gitu. Padahal nggak ada dalam Islam itu istilah antu itu nggak ada kaum muslimin. Kemudian dia bawa pergi. Apa tuh Ustaz? Betulkah kuda di siang bolong melihat antu Di siang bolong tuh terang begitu hari apalagi pagi masa lihat hantu iya enggak Ustaz katanya saya katakan pernah kejadian sama dialami oleh Rasulullah beliau lewat di beberapa kuburan sementara beliau menunggangi unta tiba-tiba untanya mengamuk Rasul sigap turun dan untanya dibawa jauh dan ditambatkan di sebuah batang pohon kurma lalu Rasul bertanya kuburan siapa ini ini kuburan siapa kata Rasul Salah seorang sahabat menjawab, saya tahu ya Rasulullah, yang itu kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu, dari suku Anu yang satu lagi ya Rasulullah itu kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu dan suku Anu innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir mereka sekarang ini dua-duanya dalam kubur ini sedang diazab pada itu waktu duha itu waktu duha mereka sekarang ini sedang diazab wa ma yu'adzabani min kabir bukan karena dosa yang sangat besar mereka diazab tapi mereka diazab amma ahaduhuma salah seorang di antara mereka disiksa karena ketika hidup di dunia kencing dia loh kita kencing semua nih pipis buang air kecil tapi dia terbuka dari pandangan umum la yastatiru min baulih dia tidak menutup diri ketika buang air kecil satu yang kedua dan dia tidak memberi pembatas antara dirinya dengan tempat dia membuang air kecil itu karena Pak kalau langsung nembak ke lantai maka percikannya akan kena ke layar yastanji baulih dia tidak bersuci dan dia tidak pakai pembatas dia terbuka dari pandangan orang jadi maaf nih orang-orang yang pipis yang suka nembak dinding suka nembak batang pohon ban mobil ini orang-orang yang harus diberi ilmu tentang ini kasihan Pak kasihan kalau ada anak keluarga kita macam-macam yang buat macam ini mesti kasih tahu nih apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW harus mengatakan orang ini akan disiksa dalam kuburnya otomatis sholatnya tak akan diterima karena ada pipis yang menempel dan jatuh-jatuh ke celananya berapa banyak sholat yang dia tinggalkan karena punya kebiasaan yang jelek ini yang kedua kata Rasulullah yamshi fin nasi bin namimah kerjaannya semasa hidup di muka bumi suka mengadu domba orang membuat orang yang mesra jadi membenci membuat orang yang berteman menjadi saling bermusuhan, suami istri jadi bercerai, eh, membuat ulama difitnah lalu masuk penjara dan segala macamnya. Ini orang-orang yang macam ini disiksa. Selanjutnya ibarat Allah, roh itu dimasukkan ke liang lahat bersatu dengan jasadnya dua malaikat mungkar dan nakir datang kepada roh itu bertanya dengan pertanyaan yang sama suara yang menggelegar saat itu karena dia tidak punya amal yang cukup di dunia maka dia tidak mampu menjawab dan memang tidak bisa dia menjawab lidahnya berusaha untuk menjawab apa yang mungkin sudah dia kenal dan dia dengar ketika di dunia tapi kata Rasulullah dalam hadis itu bahasanya cuma, cuma begini oh oh oh, oh. dia ingin menjawab tapi tidak bisa keluar bahasanya ditanya marob buka siapa robmu madinuka apa agamamu wa madza taqulu an hadzal rajul apa yang kau katakan tentang laki-laki ini tentang Rasulullah dia mau menjawab tapi tidak bisa menjawab tidak bisa menjawab kalau orang munafik hanya pertanyaan terakhir yang bisa dia jawab itu pun jawabannya sesuai dengan keadaan hidupnya di dunia kata orang ya Rasulullah saya juga mengatakan begitu cuma begitu kemampuan orang munafik bisa menjawab lalu dipukullah dia dengan satu kali hantam masuk ke dalam perut bumi retak dan pecahlah bagian sininya bagian kepala dan segala macamnya kemudian dia ditarik kembali keluar di situ dia langsung dinampakkan pemandangan surga kepadanya dalam keadaan sakit dia melihat pemandangan surga. Ada namanya di situ. Dia ingin loncat untuk lari ke sana, ditahan dia. Mau ke mana? Mau ke situ tempat saya. Seharusnya memang di sini tempatmu yang Allah janjikan, tapi engkau telah meninggalkannya ketika engkau hidup di dunia. Engkau bermaksiat kepada Allah. disegelah tempat itu dan ditutup engkau tidak akan menempatinya selama-lamanya. Lalu dinampakkan pemandangan neraka dan ada tempat penyiksaannya di situ. Kemudian dikatakan, "Ini tempatmu." ini yang akan kau tempati selama-lamanya wahai durjana maka menjeritlah sang hamba celaka ini dalam kuburnya Allahumma ajilis sa'ah Ya Allah lambatkanlah kiamat Lambatkanlah kiamat Lambatkanlah terjadinya kiamat Kenapa? Karena dia tahu setelah kiamat Dia harus menempati tempat yang sudah disediakan itu Mengerikan kaum muslimin Lalu dia dimasukkan ke asfalas safilin Disiksa, disiksa, disiksa Sampai hari kiamat Model-model siksaan pun berbeza-beza Berbeda-beda kaum muslimin